Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil ashhadu an wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Dan manusia berbeda kondisi, berbeda keadaan ketika Ramadan itu pergi meninggalkan mereka. Jangan kita menganggap seluruh kaum muslimin satu kondisi, satu keadaan ketika Ramadan itu pergi meninggalkannya. Diriwayatkan oleh Halimah Tirmizi satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar dan beliau mengatakan Amin Amin. Amin. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, innaka kuta amin." Wahai Rasulullah, sungguhnya Anda mengatakan amin. Apa yang Anda aminkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan atani Jibril datang kepada aku Jibril dan mengatakan Ya Muhammad Rogima amhum ri'in Dakhala alaihi Ramadan Thumman salakha minhu Walam yugfar lahu Wahai Muhammad Sangat hina Sangat rendah Seseorang yang masuk Dalam Masuk kepada dia bulan Ramadan Kemudian Ramadan itu pergi meninggalkannya Dalam kondisi Dia tidak diampuni Kul amin. Ucapkan amin. Kata Nabi, maka aku pun mengatakan amin. Ada yang kondisinya seperti ini. Ramadan pergi dari dia. Akan tetapi dia menyia-nyiakan bulan Ramadan sehingga akhirnya dia celaka. Didoakan kejelekan oleh sebaik-baik malaikat dan diaminkan doa kejelekan itu oleh sebaik-baik manusia. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikecualikan dari orang yang seperti itu. Agar kita tidak digolongkan seperti kelompok yang pertama ini. Tapi ada, bukan tidak ada. Ini ancaman. Akan tetapi ada pula sebagaimana yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana hal itu telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa ada dari golongan kaum muslimin yang mereka berhasil mendapatkan ampunan dari Allah dan dia mendapatkan derajat takwa tersebut. Tentunya kita meminta kepada Allah agar Allah menggolongkan kita sebagai golongan yang kedua ini. Akan tetapi tentunya di sana ada tanda. Bagaimana seseorang bisa mengetahui apakah dia termasuk dari golongan yang pertama naudzubillahi min dalik atau dia masuk kepada golongan yang kedua tadi. Dijelaskan oleh para ulama ciri seseorang yang mendapatkan ketakwaan. Ciri seseorang yang mendapatkan ampunan setelah perginya Ramadan adalah ketika dia dapati diri dia semakin cinta untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin suka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ingin untuk berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Ya. Maka silahkan kita mengevaluasi, mengintrospeksi diri-diri kita. Karena hanya Allah dan kita sendiri yang tahu tentang kondisi puasa kita selama bulan Ramadan. Apabila ternyata kita dapat diri kita masih belum lebih baik dari sebelumnya, maka harusnya kita khawatir akan diri kita. Dan kita perbaiki diri, kita paksa diri kita untuk bisa lebih baik di hari-hari ini dan hari yang akan datang dibanding hari-hari yang kemarin. Eh, ketika kita memaksa diri kita untuk lebih cinta kepada ibadah, cinta kepada ketaatan, cinta kepada amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, sesungguhnya upaya kita itu pun termasuk dari tanda kalau kita mendapatkan ketakwaan tersebut. Iya, karena memang kata Allah yang namanya jiwa manusia itu inna nafsa la ammaratun bisu sesungguhnya jiwa itu memang memerintahkan untuk terus berbuat jel jelek sehingga kita harus mampu menundukkan hawa nafsu diri kita. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di malam hari ini, ma bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya untuk kita sama-sama membaca ayat-ayat Allah untuk kita sama-sama mempelajari tafsirnya, untuk kita sama-sama mengambil faidah dari kalamullah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan. Seseorang yang mau berpegang kepada Al-Quran, seseorang yang mau berpegang kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan tersesat. Ya, tarok tufikum amrain. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara lantadillu yang kalian tidak akan tersesat intamasaktum bihima apabila kalian mau berpegang kepada dua hal itu kitabi wa sunnati kitabullahi wa sunnati yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnahku ini petunjukku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan itu Allah menambahkan keimanan kita sehingga keimanan kita semakin kokoh keimanan kita semakin kuat, keimanan kita semakin naik dan semakin banyak pula catatan-catatan amal soleh kita untuk kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita selamat. Sungguh tadi kita mendengar musibah yang menimpa kepada saudara kita. Beliau meninggal ya di usia yang sebenarnya masih dikatakan muda lebih dahulu dibandingkan sang ayah. Ini menunjukkan bahwasannya yang namanya ajal itu tidak melihat siapa yang lebih tua. Bahkan sangat mungkin hal itu datang kepada orang yang lebih muda. Eh, ini musibah bagi keluarga dan juga kita. Di sisi lain ini juga adalah peringatan untuk kita agar kita mempersiapkan hari itu. Hari yang apabila datang kata Allah la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, maka ajal itu tidak bisa diundur walau sesaat dan tidak pula bisa dimajukan. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ingat kematian itu adalah kiamat kecil. Iya. Dan sebagaimana kiamat itu datang dengan tanda-tandanya, walaupun kematian itu datang mungkin mendadak, tetapi bukan karena tidak ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada. Di antara para ulama ada yang menulis hal tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Di antara tanda-tanda ajal itu datang adalah naam sakit. Di antaranya juga adalah dengan uban. Di antaranya juga dengan bertambahnya usia usia. Yang itu semuanya sesungguhnya adalah tanda semakin dekatnya dia kepada ajal. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Mungkin satu dari sekian tanda-tanda itu ada pada diri kita Sehingga seharusnya kita semakin bersemangat Untuk berbekal di hari yang tidak lagi bermanfaat anak Tidak lagi bermanfaat harta yang selama ini dikumpulkan di dunia Semoga Allah merahmati mautana orang-orang yang telah mendahului kita Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburan-kuburan mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari naam kengerian adab yang ada di alam kubur dan juga nanti di hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan hmm. dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk mereka dari musibah yang menimpa tersebut. Innahu Jawadun Karim. Sungguh-sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan memberi apa yang diminta. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sampai pada tafsir surat Al-Qari'ah Dikatakan oleh Al-Imam ottobari dan juga Al-Imam Ibnu Katsir dan juga imam yang lain mereka mengatakan surat Al-Qari'ah ini adalah termasuk surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam sehingga surat ini dikategorikan sebagai surat makiyah. Eh. Iya. Nah dan dia Nah barakallahu fiikum surat yang mengandung peringatan ya nah bercerita tentang hari kiamat nah yaqulu rabbuna tabaraka wa taala Allah Subhanahu wa taala berkata A'udzu billahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah Al-Qari'ah adalah satu dari sekian nama kiamat. Iya. Naam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebut naam neraka itu dengan beberapa nama. Iya. Di antaranya Al-Qari'ah, di antaranya Al-Hawiyah, Al-Hawiyah maaf. Naam di antaranya lagi Allah mengatakan dengan atomah ya dan nama-nama yang lain. Ya. Allah mengatakan al-qari'ah. Di dalam katakan di dalam tafsir as-sa'atu allati taqra'u quluban nasi bi ahwaliha. Al-qari'ah itu adalah kiamat. Waktu yang di situ menghantam hati-hati manusia dikarenakan kengeriannya. Iya. Al-Qari'ah, kalau Qara'a itu kata dasarnya berarti pukulan atau hantaman. Karena kejadian di waktu itu barakallahu fikum menakutkan ya, menakutkan hati-hati manusia. Dan Allah taala menyebutkan kalimat ini dengan diulang pertanyaannya diulang menunjukkan perkara ini adalah perkara yang besar. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Apa yang engkau ketahui tentang Al-Qari'ah? Kan tetapi di ayat yang ketiga ini ada juga makna wa ayyu syai'in a'malaka biha. Ya, menunjukkan makna apa yang kau persiapkan untuknya. Al-Qari'ah kiamat al-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Apa yang kau ketahui? Pengetahuan yang menyebabkan engkau berbekal untuk menghadapi waktu tersebut. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus." Di hari yang ketika itu manusia kal farashil Farosh itu binatang-binatang kecil yang biasa ada di malam hari yang kalau seandainya mereka melihat api, apa yang kita saksikan? Mereka akan berlomba-lomba untuk masuk ke dalam api tersebut. Binatang-binatang kecil, belalang dan lain sebagainya, serangga-serangga malam yang ketika mereka di kegelapan melihat api, mereka akan berbondong-bondong lari dan kemudian masuk terjatuh ke dalam api tersebut. Manusia Ketika waktu ini datang, kondisinya seperti itu. Eh, fidzalikal yaum di hari itu yakunun nasu fi kathratihim. Kondisi manusia ya. Nah, saking banyaknya wa tafriqatihim dan cerai-berainya mereka. Warohka wa dan nah pergerakan mereka ya yang pergerakan yang semrawut yang tidak teratur, ada yang ke sana, ada yang ke sini, menyelamatkan diri masing-masing. Ya. Kondisi mereka kata Allah kal farashil muntashir, Seperti naam serangga-serangga malam yang berterbangan ke sana ke sini. Wa finnar dan ini adalah kondisi orang yang dijatuhkan ke dalam neraka. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Bukan hanya kondisi manusia yang mengerikan ketika itu. Eh. Kata Allah ketika itu gunung-gunung ya mereka seperti bulu-bulu yang diterbangkan. Eh. Fidzalikal yaum ya. Watakunul jibalu kasuf al muta'addidil alwan alladhi yunfashu bil yad gunung-gunung ketika itu kondisinya seperti bu, enam bulu-bulu, wall-wall yang kita tahu kalau seandainya di, berada di tangan kemudian terhempas angin, mereka akan ter, terbang. Gunung yang amat kokoh kondisinya nanti akan seperti itu. Tercabut, terbang ke sana ke sana kemari, berbenturan, hancur, berkeping-keping, Kondisinya seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Fa amma man thakulat mawazinuhu Adapun orang-orang yang timbangannya Nah, kebaikannya lebih kuat, lebih berat. Maknanya fa amma man rajahat mawazinu hasanatihi Adapun orang yang ketika itu timbangan amalan-amalan baiknya bahwa kata Allah radiyah dia ada di kehidupan yang berbahagia ayat ini menunjukkan akan adanya timba timbangan nanti terjadinya kapan nanti ketika manusia telah dibang dibangkitkan dari kematian dari kiamat yang merata tadi iya sehingga kita mengimaninya. Nah, dan di dalam beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan timbangan tersebut lahu kifatan punya dua anak timbangan punya dua ca cawan. Iya. Nah, ada juga riwayat yang menerangkan bahwasannya yang ditimbang adalah amalannya. Ya. Nah, ada juga riwayat yang menunjukkan bahwasannya yang ditimbang adalah orangnya. Ada juga riwayat yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang ini adalah catatannya. Karena semua ini warid datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita imani. Kita imani keberadaannya. Inti yang kita pelajari di sini adalah kondisi orang yang ketika itu ternyata amalan salehnya lebih kuat Allah katakan fahuwa fi isyatir radiyah dia ada di kehidupan yang berbahagia fahuwa fi hayatin mardiyatin fil jannah maka dia ada di kehidupan yang diridhoi nanti di dalam surga wa amma man khaffat mawazinuhu dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maknanya khaffat mawazinu hasanatihi. Timbangan amalan baiknya ringan, warajahat mawazinu sayiatihi dan timbangan kejelekannya justru yang lebih berat, fama'wahu jahannam, maka tempat kembali dia adalah jahannam. Kata Allah, fa ummuhu hawiyah maka kembalinya dia adalah neraka hawiyah. Satu nama dari nama neraka. Ada dua tafsir terhadap kalimat um. Fa ummuhu hawiyah. Um kalau kita mungkin ma'ruf artinya adalah i ibu. Akan tetapi um di dalam ayat ini di antara para ulama di antaranya adalah pendapat Ibnu Abbas, pendapat Ikrimah, pendapat Abu Saleh, mereka mengatakan um di sini adalah otak atau kepala. Maka kepalanya ada di neraka hawiyah. Maknanya ya, <coughs> makna dari fa ummuhu hawiyah dia dilemparkan ke dalam neraka dalam kondisi kepalanya ada di, bawah. Ya. Tafsir yang kedua, um di sini adalah allati yarji'u ilaiha. Adalah tempat kembali. Yang tidak ada lagi tempat kembali selain itu. Ya, sebagaimana ibu adalah tempat kembali bagi sang anak, maka untuk orang yang timbangannya ketika di dunia timbangan kejelekannya lebih kuat, lebih besar, dan maka tempat kembalinya adalah hawiyah Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma hiya?" Dan apa yang engkau ketahui tentang al-hawiyah ini? Narun hamiyah. Kata Allah, hawiyah itu adalah nar, adalah api. Hamiyah, makna dari hamiyah adalah qad hamiyat minal wuqudi 'alaiha api yang sangat menyala nyala. Eh, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ayat ini sebagaimana yang kita baca tadi, nam adalah peringatan kepada kita akan adanya hari kebangkitan. Sehingga ayat ini atau surat ini membantah orang-orang dahriyah Siapa mereka? Orang-orang yang tidak yakin kalau akan ada hari kebang kebangkitan setelah kema kematian. Orang-orang yang beriman di antara cirinya adalah mereka beriman terhadap berita goib yang datang kepada mereka apakah dari Allah di dalam Al-Qur'an ataupun barakallahu fikum datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam bukhari dan juga al Muslim dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna narakum hadhihi" Sesungguhnya api kalian ini, yakni api yang biasa kita dapati di dunia, api yang kita nyalakan, ya. Juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian dari api neraka jahan jahanam. Kalau kita sudah sakit terbakar di api dunia ini, ketahuilah di jahanam nanti di sana masih ada 69 lagi. Lengkap 70. Ya. Naam, satu api di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian dari api neraka jahanam. Eh, iya, Dalam satu riwayat, Naam barakallahu fiikum, dia 100 kali. Akan tetapi dalil yang menunjukkan 70 kali ini yang kuat yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakat Fadlat alaiha bitis atin wasitina juz'an harran fahra. Sungguh nam api di neraka jahanam ini lebih banyak dibandingkan api di dunia 69 kali lagi. Ya, jadi naam api neraka jahanam itu 70 naam satu bagian yang kita rasakan di dunia ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Ya. Naam. <clears throat> Inna. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna ahwana ahli nar adaban man lahu na'lani yugli minhuma dimaghahu sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan adabnya penduduk neraka yang paling ringan adabnya dan kita ketahui penduduk neraka yang paling ringan adabnya adalah Abu Talib paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang membela Nabi semasa hidupnya Seseorang yang rela susah bersama Nabi ketika Nabi disakiti oleh kaumnya. Yang mananya Quraisy ketika itu tidak mampu untuk membunuh, menyakiti Nabi karena kedudukan Abu Talib tersebut. Eh, memperjuangkan Nabi lebih dibandingkan pembelaannya kepada anak-anaknya sendiri. Akan tetapi dikarenakan tidak mau dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan Nabi mengatakan dia ada di neraka yang paling atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan gambaran kondisi orang yang paling ringan adabnya, paling ringan adabnya nanti di hari enam di, di neraka jahanam. Inna ahwana ahli nari adaban Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan adabnya man lahu na'lani yakni seseorang yang dipakaikan kepadanya dua sendal dari api neraka ya yagli min huma dimaghuhu yagli min huma dimaghuhu yang dengan dengan sebab dua sendal itu otaknya mendidih ya. mungkin kalau kita terkena api di dunia di tangan mana yang terbakar kulit di tangan tersebut. Iya. Yang kena di punggung maka punggung yang terbakar. Tapi kalau ini eh dipakaikan di kakinya bukan hanya kakinya yang terbakar, otaknya yang juga mendidih, mendidih. Dan ini barakallahu fikum yang paling ringan adabnya. Eh, siapa di antara kita yang memberikan pembelaan kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? dengan hartanya dan dengan nyawanya. Iya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Abu Talib. Iya. Akan tetapi disebabkan keimanan yang menghalangi dia tidak mau Islam bersama kepenakannya ini, ini yang menghalangi dia untuk mendapatkan syafaat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang kengerian hari kiamat. Yafir yauma yafirul mar'u min akhi. Di hari itu seseorang lari dari saudaranya. Kalau di dunia seseorang disakiti, saudaranya membela. Tapi nanti kalau kiamat telah terjadi, dia lari dari saudaranya. Dia sibuk dengan dirinya wa ummihi wa abi dia lari bahkan dari ibunya dari bapaknya tidak lagi bisa membela ayah ibunya wa sahibatihi wa bani dia juga tinggalkan istrinya dia juga tinggalkan anak-anaknya saking takutnya ketika itu tidak sempat lagi mikir orang lain ini satu dari kondisi yang mengerikan ketika hari itu terjadi tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih kuat dibandingkan timbangan kejelekannya, maka dia yang akan bahagia nanti di hari yang amat menakutkan tersebut. Satu hal yang perlu untuk terus kita ingat-ingat bahwasanya di dalam Islam barakallahu fikum eh amalan saleh yang akan menyelamatkan seorang hamba di hari itu adalah amalan saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima amalan saleh dari seorang hamba hingga terkumpul pada dia dua hal. Yang pertama, dia lakukan hal itu karena mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas, dan yang kedua dia amalkan hal itu dengan mengikuti petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita ingat dan ini yang harus kita camkan. Ini yang lalu kita menjadikan Naam barakallahu fikum barometer bagi diri kita. Apakah amalan ini adalah amalan saleh atau tidak? Lihat, apakah hal ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Eh, karena inilah yang akan menyebabkan amalan itu diterima di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Satu kisah yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai penutup dari kajian malam hari ini dan sebelumnya sesungguhnya kita waktu itu berada di satu amalan yang baik insya Allah di malam hari ini ma bainal maghrib wal isya kita bisa mempelajari dua pelajaran. Iya, satu dari tafsir dan yang satu dari dari kitab hadis Riyadus Salihin yang ketika itu kita membaca kitab puasa. Nah, agar kita tidak kalah dari hari-hari yang lalu, bagaimana kalau kita meneruskan pembacaan kitab Riyadus Salihin ini? Iya, kan dalamnya hadis-hadis. Dan di antara kita ada yang memiliki kitab tersebut. Iya. Mungkin ada baiknya kita mengambil bab yang baru yang terkait dengan ibadah yang sering kita lakukan mungkin kita bersolat misalnya ya kita baca hadisnya dan kita ambil faidahnya Allah pada waktu yang akan lalu yang akan datang apabila memang hal itu disetujui oleh bapak-bapak nah, tapi belum malam ini insya Allah ini baru pengumuman saja atau penawaran satu hadis atau satu kisah yang ingin saya bawakan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita adalah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi ya Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi di dalam kitabnya di dalam kitab sunannya kisah Naam seorang sahabat Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu ya. Naam yang ketika itu beliau mendatangi Ibnu Mas'ud ini zaman setelah zaman meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kebetulan Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari berada di tempat yang sama ketika itu. Iya. Kisah ini diriwayatkan dari Amr ibnu Yahya dari ayahnya. Ya. Naam, yang mana ketika itu mereka sedang duduk-duduk menunggu keluarnya ya, syekh mereka guru mereka yaitu Abdullah bin Mas'ud sahabat yang mulia seseorang yang dijanjikan surga sebelum beliau meninggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah seorang di antara sahabat yang dinyatakan sebagai penduduk surga adalah Abdullah bin Mas'ud iya nah ketika itu para tabiin ini sedang duduk-duduk menunggu keluarnya syekh mereka ini guru mereka ini yaitu Abdullah bin Mas'ud Tiba-tiba Abu Musa al-Ash'ari datang kepada mereka dan mengatakan, Akhroja ilaikum Abu Abdurrahman." Apakah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud telah keluar menemui kalian? Kulnala, Kata mereka para tabi'in, tidak atau belum. La ba'd. sama ma'ana hatta kharaja. Maka Abu Musa al-Ash'ari ini pun keluar eh, atau duduk bersama kami menanti ya beliau keluar. Falamma kharaja ketika Naam Ibnu Mas'ud keluar, kumna ilaihi jami'an kami pun berdiri bersama beliau seluruhnya. Abu Musa berkata, "Ya Aba Abdurrahman." Abu Musa mengatakan, "Wahai Abu Abdurrahman, kunyah panggilan untuk Ibnu Mas'ud." Ini ra'aitu fil masjid anifan amron angkartuhu walam ara walhamdulillahi illa khairah. Wahai Abu Abdurrahman, tadi aku melihat di masjid, ya, enam satu perkara yang aku mengingkarinya. Tapi saya lihat ini sebuah kebaikan. Ya, diingkari karena dia tidak pernah melihat sebelumnya, ya. Tetapi dilihat ini adalah sebuah perkara yang sepintas bah baik. Eh. Nah, kalau qala Mahu kata Ibnu Mas'ud, apa itu? Kata beliau, "In ista fasatarahu." Kata Abu Musa, apabila engkau diberikan hidup, kehidupan maka engkau akan lihat. <coughs> Yani tidak diceritakan, tetapi dibiarkan Ibnu Mas'ud untuk langsung meli melihat. Eh. Qala Abu Musa mengatakan itu fil masjid kauman hilakon julusan yantadiruna salata fi kulli halqatin rajulin. Aku melihat di masjid ada beberapa kaum yang mereka duduk-duduk menunggu waktu sholat. Di setiap ya kelompok ada pemimpinnya. Ya. Wafi Aidi aidihim hason dan di tangan-tangan mereka ada kerikil-kerikil batu. Ya. Fayakul kemudian sang pemimpin ini mengatakan kabiru mi'ah bertakbirlah seratus kali. fayukabiru mi'ah maka Orang-orang yang ada di kelompok itu pun bertakbir seratus kali. Fayakulu halilu mi'ah. Kemudian si pemimpin tadi mengatakan bertahlillah seratus. Fayuhallilu mi'ah. Maka anggota itu pun bertahlil seratus. Kemudian sang pemimpin tadi mengatakan sabbihu mi'ah. Bertasbihlah seratus kali. Maka mereka pun bertasbih seratus kali. Kata Ibnu Mas'ud, Famada kultalahum lalu apa yang anda katakan kepada mereka? Kata Abu Musa, makultulahum lahum syai'an intidara ra'yik. Kata Abu Musa, aku tidak mengatakan apapun. Aku menunggu pendapatmu. Lihat. Abu Musa al-Ash'ari adalah seorang sahabat. Beliau adalah seorang yang punya keutamaan tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak punya gelar sah sahabat. Akan tetapi di situ di tengah-tengah mereka ada orang yang lebih alim dibanding Abu Mu, Abu Musa. Abu Musa tidak mau memutuskan sendiri. Saya tidak mengatakan apapun dan saya menunggu pendapat Anda karena memang Ibnu Mas'ud lebih alim dibandingkan Abu Musa. Iya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Afala amartahum an ta'uddu sayi'atihim tidakkah Anda wahai Abu Musa memerintahkan mereka untuk menghitung ya dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Wa dominta alla yadi amin hasanatihim kemudian kamu berikan kepada mereka jaminan amalan soleh mereka tidak akan sia-sia. Thumma madha kemudian Ibnu Mas'ud pun pergi dan kami pun pergi bersama beliau hingga kami pun sampai kepada orang-orang tersebut. Maka Ibnu Mas'ud pun mengatakan, "Mahadalladzi arakum tasna'u?" Apa yang sedang kalian lakukan ini? Apa yang saya lihat kalian sedang melakukannya? Maka mereka pun mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, Hasan na'uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbih." Wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya ini adalah kerikil-kerikil yang dengannya kami menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan fa'uddu sayyi'atikum, hitunglah. Naam, kesalahan-kesalahan kalian. Aku akan menjamin kebaikan-kebahagiaan kalian tidak akan sia-sia. Wayahkam ya ummata yahkum ya ummata Muhammadin. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum. Betapa cepatnya kebinasaan kalian. Haula'i sahabatu nabiyikum. Ini para sahabat nabi-nabi kalian mutawafirun masih banyak. Sahabat-sahabat nabi kalian masih banyak. Wahadihi thiyabuhu lam tabla dan ini pakaian beliau belum lagi hancur. yakni belum lama masa mereka dari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aniyatuhu lam tuksar. Ini perabotan-perabotan beliau belum lagi hancur Walladhi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Au muftaftihu babadulala Sesungguhnya kalian ini ada satu dari dua kondisi. Eh, Apakah kalian ada di satu petunjuk yang lebih lurus daripada ajarannya Nabi Muhammad? Tentunya tidak. Karena memang sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk oh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Maka dijawab oleh orang-orang tersebut, "Wallahi ya Abu Abdurrahman demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair, kami tidak punya niatan kecuali kebaikan." Kata Ibnu Mas'ud, "Wa kam min muridin lil khair lan yusibah." Betapa banyaknya orang yang ingin kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Iya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menginginkan kepada Naam orang-orang yang ada di dalam Naam masjid tersebut agar mereka berusaha untuk beramal saleh dalam kondisi mereka melihat bagaimana para sahabat beramal saleh. Tadi mengatakan ini para sahabat kalian masih banyak. Iya. Nah, dan agama Islam ini Warakallahu fikum tidak dibangun di atas anggapan ya, perasaan tetapi agama ini dibangun di atas petunjuk dari Allah yang diajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diajarkan kepada para sahabat. Untuk yang seperti ini saja Ibnu Mas'ud meluruskan mereka. Bagaimana caranya mereka bertasbih? Bagaimana mereka caranya bertakbir? bagaimana caranya mereka bertahlil. Iya. Nah, padahal beristighfar kepada Allah disunahkan setiap saat. Iya, memuji Allah disunahkan di setiap saat. Tapi ketika mereka nah mencoba untuk mengadakan tata cara yang baru, nah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi Ibnu Mas'ud mengajarkan mereka kepada sesuatu yang lebih baik, yang lebih baik. Nah, ini Naam barakallahu fikum hakikatnya adalah penghasum kita untuk kita semakin semangat belajar tentang sholat kita, tentang puasa kita, tentang sodakoh kita, tentang haji kita. Nam, karena hal itu bukan hanya dari niatan yang baik, tetapi hal itu juga dibangun dengan niat yang ikhlas dan juga di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disampaikan Mudah-mudahan berfaedah dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada. Iya, mari kita manfaatkan waktu ya, kita yang ada karena sesungguhnya ajal itu apabila datang dia tidak mungkin dimajukan dan tidak mungkin dia diakhirkan sehingga naam sebaik-baik kita adalah yang naam dia banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan hari yang abadi. Naam enam hari yang ketika itu barakallahu fikum tidak ada lagi kematian. Khuludun bila maut. Ya, di hari kiamat nanti Allah akan menciptakan ruh itu di naam bentuk sebagai satu ekor domba. Maaf, bukan ruh, kematian. Allah akan menciptakan kematian sebagai satu ekor domba yang kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan khuludun bila maut. Kekal tidak ada lagi mati. Kekal tidak ada lagi mati. Maka menyesallah orang-orang yang di neraka dan berbahagialah orang-orang yang di surga karena ketika itu kekal tidak ada lagi yang namanya mati mati. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah pelajaran dari ini semua dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada.